Uhul! Makin banyak orang miring Ngurusin hidup orang lain mulu Mungkin hidupnya kagak penting Banyak banget yang ngomongin Tapi gue jadi trending Gue gak ambil pusing Mereka benci mungkin karena banyak yang ngomong Gue abang kece, abang tampan Gue bukan maling tapi nyuri perhatian Barat balapan tetap tes duluan Motor kencang maher di tikungan Cuma bisa ngomong di belakang Udah jelas gue jauh di depan Banyak bacot di dunia maya Tapi kalau ketemu doi Mingkem aja Belaga baik, belaganya apa tapi nyalinya sih nggak seberapa. <laughs> Buat orang kayak gitu, gue sih cuma bisa ngomong. Oh azaya kan? Oh, ya, oh, ya, oh. oh kan? Oh, oh, oh. oh kan? Oh, oh, oh. oh kan? Ya, Gue heran sama lo punya kelakuan Kalau berani jangan ngomong di belakang Istanamusic.com uh, ah, Kalau kata orang tak kema maka kata sayang Presenter penyiar radio semua ku lakukan sabar sampai meroke semua ku taklukan Gue tetap dan ha kekuatan Cacian dan makian Jadi manusia rapel Tak peduli ocehan mereka yang menjatuhkan Buat orang kayak gitu Gue cuma bisa ngomong Oh ya kan oh, oh, oh. oh Oh kan Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh Berantem berasa paling jago Anggap gue ayam Gue bilang ya Gue heran sama lo Punya kelakuan Kalau berani Jangan ngomong di belakang Gue gak kursus tapi gue pintar gak ngeles Tapi lirik gue lirik hal naik ke atas Dengan rasa bangga gue gak peduli Omongan mereka bukannya mau Lupa daratan tantolnya asal gue dari kayangan Gue idola kesayangan Bukan bayangan Musikku selalu beri harapan Kau bisa panggil hip hop yang Alexander real at the top Oh uh, banyak yang bilang gue enggak berjuang Banyak yang bilang jalannya gampang Gue cuma bisa bilang oh, oh. Anggap gue ayam Gue bilang Oaza ya Gue heran sama lo Punya kelakuan Kalau berani Jangan ngomong di belakang Oh, oh, oh ya kan Oh, oh, oh ya Oh, oh, bilang dewasa ya kan? Gue heran sama lo punya kelakuan Kalau berani jangan ngomong di belakang